السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أحمده سبحانه وتعالى على ما أولاه من عظيم إنعامه وما اختصانا به من معرفته واكرامه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له سبحان رب العرش عما يصفون واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق المامون اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين بسنته متمسكون وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Marilah melalui mimbar ini kami sampaikan kepada diri kami dan panjenengan semuanya tingkatkan takwa kita karena dengan takwa inilah kehidupan kita di dunia dan akhirat akan kita gapai dan kita capai kebahagiaan dan kemuliaan mari sekali lagi ketakwaan kepada Allah jangan kita lepas dimanapun, kapanpun, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dengan arti yang sesungguhnya, melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dari mimbar ini, kami serukan kepada siapapun yang mendengar. Kami mohon untuk segera berhenti dari segala aktivitas bagi orang Islam Laki-laki yang tidak dalam perjalanan dan tidak sakit Maka kita bersimpuh kepada Allah Kita sempatkan diri kita untuk melaksanakan firmannya Idza nudiya lis mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wadarul Ketika kalian dengar adan dikumandangkan panggilan Allah untuk bersama-sama melaksanakan salat Jumat bersegera kalian berzikir menghadapnya tinggalkan semua kesibukan apapun itu adanya hadirin yang dimuliakan Allah jamaah Jumat ma'asyiral muslimin hampir sebagian besar dari kita mempunyai anak yang merupakan karunia Allah terbesar bagi kita karena ini adalah merupakan sebuah karunia yang tidak semua orang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anak dalam pandangan agama Islam adalah merupakan amanat bagi kita. Amanat Allah yang diberikan, kepercayaan Allah yang diberikan kepada kita. Jadikan dia sebuah investasi yang akan menggapai dan mencapai kebahagiaan untuk kita di dunia dan akhirat. Karena banyak hadis menceritakan ada orang tua karena anaknya dia hidup bahagia di dunia terlebih di akhirat karena anaknya mampu untuk memberikan syafaat kepadanya tapi sebaliknya kanjeng Nabi juga mengingatkan di dalam hadis Bukhari Sahih Bukhari menceritakan bahwa besok ada seorang tua suami istri ahli ibadah banyak amal baiknya tetapi dia lalai dengan anaknya anaknya tidak meniru perbuatan dirinya sehingga kejelekan dosa demi dosa dia lakukan besok ketika di akhirat anak ini menuntut untuk ditemani di nerakanya Allah dan orang tua yang tidak mengajarkan anaknya tidak memperhatikan pendidikan dan juga perkembangan ibadah dari anaknya terpaksa harus masuk neraka menemani anaknya naudzubillah summa naudzubillah Hari ini kita mendengar berita, membaca koran, melihat televisi, hati kita sangat miris. Tidak sedikit anak-anak di Indonesia melakukan suatu tindakan tidak hanya tidak berakhlak tetapi sudah melakukan satu tindakan kriminalitas yang sangat berbahaya ketika dibiarkan. Orang tuanya tidak peduli lagi sama anaknya. Di jalan-jalan kita lihat sebagian anak-anak kecil, bahkan yang sudah remaja, mereka melakukan hal-hal yang menurut kita tidak ada masa depan bagi mereka. Negara tampil untuk membawa mereka masuk ke dalam tempat-tempat pendidikan sementara, tetapi mereka karena jiwa dari orang tuanya kosong, maka mereka kembali ke jalan bahkan melakukan hal-hal amoral sesuatu yang tidak sesuai dengan akhlak dan tata krama yang terjadi dan biasa kita laksanakan di Indonesia. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida hendaknya orang-orang khawatir mempunyai rasa takut rasa khawatir jika dia meninggalkan anak-anak keturunan setelah mereka keturunan anaknya diafan anak-anak yang lemah di dalam ilmu pengetahuan lemah di dalam ibadah, lemah di dalam ekonomi, lemah di dalam keterampilan dan segala hal. Hendaknya orang-orang takut terjadi. Artinya kita diingatkan oleh Allah supaya bergerak, berusaha. Ketika kita punya anak-anak kita jangan kita biarkan sampai tidak mengenyam pendidikan. Sampai anak kita menjadi anak yang bodoh, tidak diajarinya anak-anak kita keterampilan kita lepas begitu saja karena sibuk kita tidak pernah memikirkan anak hanya kita berikan materi dan materi secukupnya pendidikannya kita tinggalkan sehingga anak ini ketika besar dia tidak mempunyai masa depan Disinilah kanjeng Nabi dalam sebuah hadis riwayat Imam Turmudi mengatakan حق waladi على walidi أن يعلمه الكتابة والرماية والسباحة. ada tiga hal yang disebut oleh kanjeng Nabi kewajiban orang tua terhadap anaknya agar dia mengajari kitabah menulis anak kita jangan sampai tidak bisa baca tulis tentu ini adalah hal-hal dasar lebih luas anak kita kita beri pendidikan sampai dengan pendidikan tinggi tapi tolong sekali lagi tolong jangan sampai anak kita kita lepaskan begitu saja kita sekolahkan di sekolah-sekolah yang tidak mengajari agama sama sekali tidak ada pelajaran-pelajaran yang mengenalkan dirinya kepada Tuhannya karena yang terpenting bagi anak kita di samping pendidikan-pendidikan umum kognitifnya berjalan tetapi spiritualnya mati ini juga kehancuran bagi anak kita taruh di tempat-tempat yang mengajarkan pendidikan agama di kota-kota besar seperti Surabaya banyak orang tua anaknya dikursuskan ini dikursuskan itu tetapi anaknya belum bisa baca Quran dia tenang-tenang saja bagaimana besok tanggung jawab di hadapan Allah orang tua yang seperti ini bahkan ada orang tua yang tega menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah non muslim sehingga dia bergaul dengan orang-orang non muslim ke tempat ibadah non muslim akhirnya dia hanyut ikut agama non muslim orang tuanya harus bertanggung jawab besok di akhirat itulah yang disebut di dalam sebuah kaidah fikih ridullah Ar-ridho, ridho bisye, ridhon bima yatawalladu minhu. Ridho terhadap sesuatu, rela terhadap sesuatu, berarti dia rela konsekuensi dari sesuatu itu. Ketika anaknya kemudian keluar dari agama Allah, agama yang benar, maka orang tua ini bertanggung jawab. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu mari amanat Allah yang diberikan kepada kita kita jaga dengan sebaik-baiknya kita beri pendidikan agama, kita beri pendidikan umum, sains dan teknologi. Anak kita harus hebat. Ketahuilah di dalam Islam kita kenal nama Ibnu Rus, Averus, Avesina, Ibnu Sina. Beliau tidak hanya bapak dokter dunia, ahli dalam bidang sains, tetapi beliau juga mengarang sebuah kitab yang bernama Bidayatul Mujtahid yang menerangkan dalam kitab fikih tidak hanya empat madhab, sembilan madhab dia kumpulkan dalam buku itu. Artinya, di samping seorang ilmuwan, beliau juga seorang ulama besar pada zamannya. Itulah Islam yang tidak membedakan antara ilmu umum dan ilmu agama. Mungkin anak kita tidak seperti itu, tetapi mari kita persiapkan pendidikan sebagai orang tua. Sudahkah anak kita bisa baca Quran? Sudahkah anak kita sholat? atau justru sebaliknya anak kita jangankan sholat membaca Al-Quran masih belum mampu Allahu Akbar Nabi mengingatkan kita muru sibyanakum bisalah ba'da sab'is sinin hei umat Islam siapapun kalian ketika kalian mempunyai anak dan umurnya sudah tujuh tahun maka kewajiban kalian untuk memerintah anak kalian melaksanakan sholat lima waktu. Artinya sebelum umur tujuh tahun, umur tamyiz, maka kita sudah ngajari anak kita ketika lima tahun, enam tahun bagaimana cara berwudu, bagaimana cara sholat. Sehingga begitu dia umur tujuh tahun, kita perintahkan dia untuk melaksanakan sholat. Wadribuhum ba'da asri sinin intarokuha. Hendaknya beri sanksi anak kalian ketika dia meninggalkan sholat padahal umurnya sudah 10 tahun begitu hebatnya kanjeng Nabi mengajari kita agar kita bisa berkumpul dengan anak-anak kita besok di surganya Allah karena kalau kadung ketika mendidik di dunia ketika anak ini masih kecil kita lepaskan begitu saja dia bergaul dengan siapapun kita tidak peduli apapun yang dia lakukan kita tidak peduli maka penyesalan akan menghinggapi diri kita sebelum kita mati ketika kita sudah menjadi tua renta anak kita tidak patuh kepada kita karena dia tidak mengerti bahwa kepatuhan kepada orang tua akhlak kepada orang tua adalah merupakan kewajiban bagi anak kepada orang tua siapa yang salah orang tuanya disinilah para ulama menyatakan awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani bahwa permulaan kewajiban yang ditanamkan kepada anak-anak kita adalah mengetahui Tuhannya dengan benar, meyakini ketuhanan dengan benar, ideologi yang tepat, akidah yang bagus, yang tidak melenceng dari apa yang diajarkan oleh baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberi contoh di dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Luqmanul Hakim diceritakan di dalam Al-Qur'an. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idu. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmul 'adzim. Ketika Luqman memberi pendidikan kepada putranya yang masih kecil. Memberi nasihat kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, jangan kau sekutukan Allah karena menyekutukan Allah adalah merupakan kezoliman yang amat besar. Artinya orang tua harus mengerti kalau dia tidak mampu mengajarkan agama karena kesibukannya. Serahkan anaknya kepada ustadz, taruh di sekolahan yang memberikan pendidikan yang baik. Taruh di pesantren, serahkan sama kiai untuk mendidik Mungkin kita masih eman kepada anak kita. Kita sayang sama anak kita. Ketahuilah kesedihan kita karena berpisah dengan anak itu lebih baik ketika anak kita masih kecil daripada besok. Ketika dia sudah besar, ketika dia sudah remaja, ketika dia sudah dewasa, tidak memperdulikan lagi diri kita. Dia kemana-mana tanpa mau peduli sama kita, karena dia tidak mengerti bahwa berbakti kepada orang tua adalah merupakan kewajiban bagi anak kepada orang tuanya. Apalagi ketika besok di alam akhirat, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk memberikan pengumuman yang sudah diberitahukan kepada kita di dalam surat Yasin, "Famtazul yauma ayyuhal mujrimun." Wahai orang yang penuh dosa, pada saat ini berpisahlah kalian dengan orang-orang yang bertakwa tidak bisa berkumpul orang tua dengan anak berpisah karena orang tuanya ahli sholat anaknya tidak pernah sholat suami istri berpisah karena apa yang satu ahli sholat yang satu tidak bertakwa kepada Allah oleh karena itu mari sebelum penyesalan ini datang kepada kita kita didik anak kita dengan pendidikan yang benar. Yang tidak hanya mendidik EQ-nya, sains dan teknologinya saja yang kita berikan kepadanya, tetapi anak kita mampu secara spiritual melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Insya Allah. Kalau ini yang tertanam di dalam anak kita, ketika kita sudah berumur tua renta, anak kita akan berbakti kepada kita. Kita akan tersenyum karena anak-anak kita melaksanakan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena anak-anak kita melaksanakan perintah Allah, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayk tidak hanya dia bersyukur kepada Allah secara vertikal dengan melaksanakan ibadah, tetapi juga dia berbakti secara horizontal kepada orang tuanya karena perintah Allah wawasainal insan. Aku wasiatkan, aku perintahkan manusia untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Betapa senangnya kita. Bahkan kita mati pun kita tersenyum karena anak-anak kita berebut Al-Qur'an, mengirimkan pahala Al-Qur'an pahalanya kepada kita, mengirimkan pahala sedekah kepada kita, mengirimkan doanya kepada kita, sehingga mungkin ada dosa-dosa yang kita bawa ke alam kubur karena doa anak kita, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang digambarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza mata Adam in qata amaluhu illa min salasin ketika seseorang telah meninggal dunia maka dia tidak akan bisa lagi menambah pahala dia tidak akan bisa lagi untuk berbakti kepada Allah beribadah kepada Allah tetapi aliran pahala akan tetap dapat kepadanya yaitu melalui tiga hal saja yang pertama adalah sodakoh jariah panjenengan yang menaruh uang di masjid ini digunakan untuk membeli hambal, digunakan untuk membangun, memperbaiki masjid ini. Selama masjid ini digunakan untuk sholat, maka panjenengan yang ada di alam akhirat tetap akan mendapatkan pahalanya. Begitu juga sedekah-sedekah jariah lainnya yang kita berikan dimanapun kita berada. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u Ilmu yang bermanfaat, pengetahuan kita kita ajarkan kepada orang lain kepada anak kita caranya sholat maka selama orang yang kita ajari sholat melaksanakan sholat walaupun kita sudah meninggal kita akan mendapatkan pahala sholat dari orang yang kita ajari begitu juga ilmu tentang sedekah ilmu tentang apa saja maka kita akan mendapatkan pahala walaupun kita sudah di alam barzah yang ketiga yang terkait dengan khutbah saya pada hari ini awaladin salihin yad'ulah anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya yang menangis di malam hari Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sughira ya Allah ampuni dosa kami ya Allah ampuni juga dosa ayah ibu kami ya Allah kasihanilah mereka seperti mereka mengasihi kami ya Allah maka pada saat itu ketika orang tuanya mungkin sedang disiksa di alam kubur, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat karena anak yang baik, anak yang soleh mendoakan orang tuanya diterima oleh Allah. Berhenti malaikat, jangan disiksa orang tua ini karena doa anaknya saya terima. Ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh yang berbakti kepada kedua orang tua kita anak-anak kita mudahan mudah-mudahan oleh Allah dijadikan anak yang berilmu yang mengamalkan ilmunya yang soleh taat kepada Allah dan manfaat kepada semua makhluk dan menjadi anak yang membanggakan kepada kita amin ya rabbal alamin a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani syani'aka huwal abtar Bismillahirrahmanirrahim.